والاستفادة والنفع انتفاع الأرواح والدين وليكم وواتنا وواتكم وموات المسلمين صلى سيد أحمد زيني دحلان ثم الكافة اليوم الصالحين فن بركاتهم وأسرارهم ومن عمر هذا المسجد وعبر الله في هذا المسجد وخاذر في هذا المجلس على في هذا المعنى السبي ولاحقا دغش المغفرة بركاتهم وأسرارهم ونورهم الفاتحة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Kemarin diterangkan bahwa sholat itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh, para aulia Allah, orang-orang pilihan Allah, mereka benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar daripada sholatnya sehingga dikatakan di sini gulubuhum hati mereka ila huduriha kepada menghadiri itu sholat sholat berjamaah tahinnu selalu rindu wa inda fawatiha dan ketika kehilangan sholat Salat berjamaah Tak safu Dia hati mereka selalu menyesali Wata innu dan merintih Falahum maka bagi mereka orang-orang soleh para ulia Allah biha dengan itu melaksanakan salat berjamaah di masjid al-farah kebahagiaan wal hubur kesenangan wal sama wasurur sama bahagia senang bersukaria kalau dia melaksanakan salat itu dengan berjamaah Warahimallahu imra'an maka Allah merahmati seseorang badaro ya badaro yang dia segera ila taat dalam perbuatan taat. Wa dan dia menjaga ala fardhi atas kewajibannya fil jamaat di dalam berjamaah fahiya maka sungguhnya salat berjamaah al maghnamul khatir adalah satu keberuntungan yang sangat tinggi nilainya wal fauzul kabir dan adalah satu hasil yang sangat maksimal, sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Fa in sami'tum wa ata'tum dan jika kamu mendengarkan dan benar-benar taat, saitum kamu berarti orang yang beruntung wa aflahtum menang wa in abaitum dan jika kamu menolak wa a'radtum dan berpaling faqad balaghatil ma'adhir dan benar-benar telah sampai udur-udur itu pada puncaknya wal hukmu lillahil alil kabir dan hukum itu adalah milik Allah yang maha luhur maha besar di sini dikatakan hatinya orang soleh orang-orang pilihan itu paling seneng sholat dan berjamaah Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bah, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan penghening mataku ada dalam salat kata Rasulullah. Nabi itu kalau sumpek yang dipanggil Bilal, ya Bilal arihi. Hibur aku Bilal, hibur. Terus apa yang dilakukan Bilal? Ngambil gitar nyanyi. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Adzan Bilal. Salat hilang sumpeknya Rasulullah. Lah kalau kita kalau mau salat sumpek bertolak belakang. Masya Allah jadi mereka tadi itu kenikmatan yang paling hebat adalah kalau menghadap kepada Allah salat. Enggak ada yang lebih hebat bagi mereka melebihi daripada salat. Karena itu enggak mau ketinggalan walaupun satu rakaat pun daripada berjamaah. Rugi bagi mereka. Orang dulu itu, Pak, orang dulu. Kalau telat berjamaah, telat, bukan meninggalkan berjamaah ya. Telat satu rakaat, dua rakaat jadi masbuk. Itu heran. Sak deso itu takziah. Sak deso itu takziah. Kenapa kamu seperti kepaten? berdatangan orang, kenapa sampai telat berjamaahnya ya? Kenapa ada uzur apa? Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang perlu kita bantu, mungkin ada itu, gitu. Kalau kehilangan berjamaah, kalau enggak ada enggak berjamaah, lu kok enggak berjamaah? Mungkin mati di bawah napa dosa. Dianggap sudah mati sudah. Saking rajinnya berjamaah kompak. Apalagi kalau sholat Jumat Itu subuh Subuh ini Untuk hadir sholat Jumat itu sudah penuh masjid Abu Hurairah eh, Sahabat seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah Masuk di masjid Udah empat orang ada di situ Udah tiga orang, dia keempat dia nyesel Rabiu Arba. Wa ma Rabiu Arba bi ba'id. Waduh, nomor papat ini. Tapi nomor empat masih belum terlalu jauh. Lah kalau saya sampai sampean yang terakhir, komat baru Melayu. Jadi mereka tadi itu benar-benar perhatian dengan sholat sampai pada puncak tidak ada yang lebih hebat, lebih berharga daripada sholat. Alhamdulillah. anhum. Hmm? Berjamaah dalam sholat itu keberuntungan yang besar dikatakan di sini. Kebahagiaan yang luar biasa. Dikatakan orang itu kalau berjamaah Pak Sholatnya 100% diterima Kalau sendiri ah, Sholatnya itu berisiko tinggi Kenapa? Karena kalau berjamaah itu patungan Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna rajula la yusalli salata wa lam yuktab minha illa nisfuha au thuluthuha au sudusuha wa ma kutiba min salatil abdi illa ma agala fiha au kama qala sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi ada orang sholat kadang-kadang yang dicatat separuhnya. Yang dianggap sholat separuh, yang separuh dianggap enggak. Ada lagi yang sepertiganya, ada yang seperenamnya. Kenapa? Karena yang dicatat dari sholat itu yang hatinya dan pikirannya hadir. Yang gelam biar enggak dicatat. Allahu Akbar. Pasar yang dipikir nggak dicatat Allahu Akbar dagangan yang dipikir nggak dicatat yang gitu-gitu itu yang pikiran dan hati hadir lah kira-kira sampai mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi iso hadir hati semuanya padahal waktunya singkat loh ya Kalau nonton sepak bola sampai hadir ya mulai awal sampai akhir. Mata nih sak pikirane sak kupingi. Mendelik ngarepe TV. Tapi kalau sholat 5 menit 10 menit nggak kuat ya. Kenapa? Karena memang setan yang ingetkan macam-macam utkur kada, utkur kada. Allahu Akbar. Kadang-kadang iling, kunci lang itu kayak iling di sholat. Setan berupaya untuk kita ini sholat tadi itu terganggu. Kadang-kadang dibuat bu bayangan, atau suara kletek noleh. Ikhtilasun yakhtarisuhu syaitan. Lainnya tok bal-balan masih gerombiang gak noleh khusyuk. Baik. Kalau sudah tidak sempurna sholat kita, akan rugi kita. Nah, dengan berjamaah patungan, Pak. Imam khusyuk dalam bacaan Fatihah misalnya. Yang lainnya nggak khusyuk. Salah satu makmumnya khusyuk waktu ruku, yang lainnya nggak khusyuk. Yang satunya lagi khusyuk waktu itidal, yang lainnya nggak khusyuk. Yang lainnya ada khusyuk waktu sujud pertama. Terus demikian, ah, itu dianggap patungan. Ini sholat satu sama lain saling melengkapi. Lebih banyak diterimanya sholat berjamaah itu. Kalaupun misalnya ada si khusyuk berjamaah tadi itu karena berjamaah maka diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya berjamaah. Karena itu ojo ono sing salat izin. Salatlah berjamaah setiap saatnya. Rugi kalau salat sendiri itu rugi. Beruntung sekali orang yang jika di dalam berbuat taat dia langsung segera melakukannya. Ojo ditunda-tunda, Pak. Hayya 'alas shalah, dengar adzan, berangkat langsung. Jika kamu melaksanakan demikian, kapan mendapatkan musibah jika berdoa langsung diterima sama Allah nanti. Jika punya hajat mohon kepada Allah lancar cepat nanti. Cuma sampean jangan manja, Pak. Istiqomah masih dua hari, terus langsung jauh mustajab tunggu nih Ya. Sampean jangan manja sama Tuhan, sampean juga harus tahu selama ini sampean tadi itu apa yang sampean berbuat. Tungomu ini tersendat-sendat karena amalmu juga tidak lancar gitu loh Allahumma salimna minal mukhziyat wa dullana alal khair Ya Allah selamatkan kita dari segala yang membuat kita hina wa dan tunjukkan kepada kami alal khair atas kebaikan-kebaikan Wa lanal hasanat lipat gandakan pahala kami ya Allah. Waghfir lana sayiat dan ampuni bagi kami kesalahan-kesalahan. Wa as'idna fil hayati wa ba'dal mamat dan bahagiakan kami dalam kehidupan maupun setelah kematian. Ya waliyal khairat wahai yang membantu atau yang menguasai atas kebaikan-kebaikan wa ya rafi'ad darajat wahai yang maha, maha mengangkat derajat wa ya rabbal aradhina was sama wahai yang memiliki langit eh, bumi dan langit-langit pihak sina Muhammad afdalil bariyat kami mohon dengan kehormatan Sina Muhammad paling utamanya manusia وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين risalah pertama selesai jadi intinya risalah pertama ini adalah mengajak anda untuk perhatian sholat bahayanya orang yang nggak sholat sekarang kita masuk ar-risalah tsaniyah fi fadli salatil jamaah mutlakon menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah secara mutlak wa ma yata'allaq dan di dalam apa yang berhubungan bitaswiyati shufuf dengan meratakan sof wa tarasi dan merapatkan fiha di dalam sof-sof Bismillahirrahmanirrahim Qala Allah Ta'ala Allah berfirman wasta'inu bis sabri wassalah dan mohonlah bantuan Allah dengan sabar dan mendirikan sholat. Wa innaha lakabiratun sesungguhnya itu sholat besar, gede, beban, illa 'alal khasyiin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk salat itu nikmat enteng menyenangkan Allah menyatakan apa wasta'inu bisabri was orang itu dengan sabar dan salat insyaallah mendapatkan bantuan Allah kalau kepingin mustajab doanya, sing sabar. Dan sholat yang banyak. Karena itu kalau sampai habis sholat, ojo langsung mencetat. Kaya nok piring ngono. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi But langsung. Jangan mencetat. Kenapa? Karena Allah merintahkan apa? Mintalah kamu bantuan dengan sholat. Setelah sholat, minta sama Allah, dungo. Sehingga kata ulama, termasuk bonusnya sholat, yaitu doa setelah sholat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan anaknya sampean, supaya jadi anak yang soleh Doakan pekerjaan sampean supaya lancar. Doakan keluarga sampean supaya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi setelah sholat itu bukan lupa kepada Allah, bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah sholat tadi itu kamu tadi itu semakin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Wasta'inu bisabri wassalah. masyaAllah. Allah. Salat dan sabar. Pernah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lagi dia berjalan dikasih kabar anaknya meninggal. Kalau sampai dia apa? Pok, semaput langsung. Anaknya meninggal. Langsung Abdullah bin Umar turun dari kendaraannya menghadap kiblat sholat. Kok model sikapnya? Biasanya anaknya meninggal langsung berangkat Melayu, lari, kadang-kadang menjerit-jerit, ada yang sampai pingsan. Kok ini langsung sholat? Allahu Akbar. Maka setelah sholat ditanya, kenapa anda bersikap demikian? Mengamalkan isi Al-Quran. Wasta'inu bisabri was mintalah bantuan Allah dengan kesabaran dan menegakkan sholat. Wah, ini sholat ini kunci segala-galanya Pak. Kunci segala-galanya. Keberhasilan dengan sholat. Doa mustajab dengan sholat. Bahagia dunia akhirat dengan sholat. Sampai Nabi itu loh kalau sudah urusan sholat, lali semuanya sudah. Lupa semuanya sudah. Kakinya bengkak tidak terasa. Mintulil giam karena panjang sholatnya sampai bengkak kakinya nggak terasa. Sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah yang muda Cantik Siti Aisyah lucu. Ayu. Ini itu Aisyah sungi. <coughs> Humairah disebut perempuan kecil kemerah-merahan. Waktu Rasulullah bersanding sama Siti Aisyah lagi duduk mesra begitu, pilaladan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Nabi bangun seperti tidak kenal sama Siti Aisyah sudah. Siti Aisyah juga begitu, langsung bangun siap-siap sholat seperti tidak kenal dengan Nabi. Gitu orang dulu itu. Jadi mereka langsung bergerak untuk sholat Walaupun dalam keadaan paling nikmat Lupa semuanya Karena lebih menikmati ketika dalam sholat Bahkan diceritakan pernah sudah sekamar dengan Siti Aisyah Rasulullah bahkan sudah di atas ranjang satu selimut. Nabi waktu itu pingin sholat Pingin sholat Kalau sampean lali sholat ya saat itu ya Nabi waktu itu pingin sholat Ngomong sama Siti Aisyah Ya Aisyah dari ini atau abad di Rabbi. Aisyah, biarkan aku sekarang mau beribadah sama Allah. Kaget Siti Aisyah, ono opo Ya Rasul, sebetulnya saya ingin dekat dengan Anda sekarang. Cuma jika Anda lebih senang ke ibadah, saya harus senang dengan kesenangan Anda. Ngono wong wedok senang dengan kesenangan sua, suami, bahagia dengan kebahagiaan sua, suami. Kalau bahasa Jawa nih terserah Anda wis. Pokoknya aku pasrah singgai bunga nih sampaian, iku singgai bunga nih aku. Langsung Rasulullah bangun tempat wudhu ambil wudhu Rasulullah terus berdiri sholat sambil meneteskan air mata menangis sampai jenggotnya Rasulullah dibahasa semuanya drotos air mata sujud panjang sampai tempat sujudnya ini basah didelok sama Siti Aisyah sampai keturun Siti Aisyah tidur lama bangun di akhir malam si sembahyang Nabi dan entek jadi Rasulullah itu istri Nabi itu melihat ibadahnya Nabi setiap saatnya telok sembahyang terus sampai ditegur ditegur sama Siti Aisyah, enggak kuat Siti Aisyah. Opo nangis dok Kanjeng Nabi, susah opo. Salat begitu panjang, apa yang diharapkan? Mau berharap surga, pasti masuk surga. Takut dari neraka, enggak mungkin disiksa di neraka, malah dikasih syafaat ngentas orang dari neraka, ngeluarkan orang dari neraka. Apa ini nangisnya ini? datangi ya Rasulullah alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar bukankah Allah sudah mengampuni dosamu ya Rasul yang sudah berlalu dan yang akan datang Wis dijamin diampuni Rasulullah itu dosanya. Kalaupun misalnya Nabi berbuat maksiat di sepuro. Bagaimana jawab Rasulullah? Aisyah, afala nu abdan syakuro. Kalau sudah banyak dikasih sama Allah, bukankah harus banyak terima kasih sama Allah? Kalau banyak diberi oleh Allah, bukankah harus juga tuntutannya banyak syukur kepada Allah? Bukan kalau dikasih tambah lupa. Jadi Siti Aisyah itu negur Nabi karena banyak ibadah. Lek kula kali sampai ditegur ambek bojo kan gara-gara kakean ngorok, kakean turu. Turu dok malas sih. E. Lek Siti Aisyah jangan giat-giat ya Rasul, jangan nemen-nemen ditegur sama Siti Aisyah. Kata Nabi, enggak nemen ya apa lah wong banyak dikasih, ya harus nemen terima kasihnya." Gitu. Kira-kira kalau sampean tak kasih uang 500 ribu salah aman sampean Terima kasih Ustaz Sak juta walak walik Terima kasih Ustaz Rang juta pinter lu salaman nih Terima kasih Ustaz Satu juta Nyosop sampean Tentunya tambah Sering dikasih Tambah banyak dikasih diimbangi tambah banyak syukur kepada Allah Subhanahu itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam para sahabat itu kalau sholat berjamaah bersama Nabi Allahu Akbar tak iling apa-apa burung-burung itu loh tidak terasa ndak apa mengira itu bukan orang ndak oyak belas Allah Akbar sampai kadang-kadang di kepala mereka sahabat itu nuk manuk tukaran duit duit ya, sahabat itu saking khusyuknya sampaian kadang-kadang dirubung semut kerosol subhanallah antara mereka kalau sholat gitu walaupun suara keras tidak kaget kon bentak tidak kaget Allahu Akbar kon tabu gendrak, doang tidak kaget tidak ingat apa-apa sudah tidak dengar apa-apa Idza ahramtu fi sholat fasna'u ma syi'tum. Kalau aku sudah sholat, terserah kamu mau berbuat apa. Tidak iling apa-apa. Kalau sekarang kan tidak. Ojo rame-rame, aku sembahyang. Allahu Akbar. Oh, bisi-bisi kerungu kok. Kenapa? Kupingnya suka nguping aja nih. Tapi kalau dulu tidak Allahu Akbar, tidak iling apa-apa sudah. Ingat Tuhannya. Serius khusyuk hatinya. Karena itu dikatakan wa inna lakabiratun illa alal khasyin. Salat itu besar, soro kecuali bagi orang yang khusyuk. Padahal enteng salat itu ya, tapi soro. Soro melakukan ini, tapi bagi orang khusyuk, oh, tidak ada bandingannya. Nikmat. Pun. Tak kasih gambaran sampean. Sampean dikasih duit sekarang 3 juta. Dihitung, eh hitungan Khusyuk sampai ngitung, tidak mikir sing liane. loro telu papat lima enam Kenapa? Luput siji kata hilang loh. Khusyuk. Kalau perlu diwalik maning. Dihitung lagi. Begitulah juga orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah Akbar betul-betul diresapi di sholat. Kadang-kadang setelah baca surat Al-Fatihah diulang lagi Fatihahnya supaya lebih mantap Fatihahnya. Tapi kalau sholat sendiri, jangan jadi imam balak balik mau coba Fatihah, bingung makmumnya. Dimantapkan gitu. Allahu Akbar. Nah, ini apa-apa lihat tempat sujud nggak ngelihat mana-mana sama tegemu main sekak gitu Telur sekak gitu mikir melakunya yang di kejaran nih cum-cum ini yang di benteng ini gimana langkahnya benteng ini mikir khusyuk dikei salam tidak harus salam assalamualaikum waalaikumsalam dan oleh belas khusyuk. Begitulah juga ketika orang sholat tadi itu yang khusyin Allah Akbar lihat tempat sujud, tak be, tak tidak apa namanya tidak noleh sana, tidak noleh sini khusyuk serius begitu. Subhanallah. Itulah orang-orang yang khusyuk dia rajin sholat karena dia menikmati sholat pun. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Kira-kira pingin tidak hidup ini berubah? Yang misalnya pekerjaannya seret macet, kepingin lancar tidak kira-kira? Yang anak-anaknya mokong-mokong, kepingin soleh tidak? keluarganya yang kurang harmonis, kepingin aman enggak? Sholat terus berjamaah. Saya yakin kalau keluarga anda sholat berjamaah, bapak itu di imam, anak-anaknya sak bujuni jadi makmum. Saya yakin sing asalnya suami istri yang kurang akor harmonis insyaallah Kenapa? Lima waktu menghadap kepada Allah harmonis. Anak yang asalnya kurang hormat sama bapak sama emak, saya yakin dia sebentar lagi akan menghargai bapak sama emaknya. Kenapa? Karena selima waktu menghadap kepada Allah, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak keluarga ojo sing sebaik ijen. Jangan sampai ada sholat sendiri. Niati sholat berjamaah, insya Allah suami anda bu akan menjadi suami yang soleh, yang bijaksana. Istri anda pak akan menjadi istri yang solihah, yang nurut sama sampean, yang bakti sama sampean. Anak anda akan jadi anak yang soleh, yang hormat nanti kepada bapak dan ibunya. Mudah-mudahan insya Allah pengajian ini ada hasilnya ya. Eh, kupingnya kita untuk dengarkan yang baik. Yastami'unul feta fayattabi'una ahsana dengarkan nasihat dan ngikuti nasihat bukan centelan kuping itu ya bukan hanya sekedar terowongan kanan dan kiri bisa masuk kanan langsung bocor kiri tidak tapi itu telinga adalah untuk menyaring ucapan yang bagus dan untuk membuat semangat menjadi amal ibadah dalam kehidupan kita amin Allahumma